Bukan dunia medsos atau sosmed, dan juga bukan YouTube, dan juga bukan Twitter. Tapi dunia jin, sihir, dan ain. Tiga ini yang akan menjadi pembahasan kita sampai menjelang zuhur biiznillah. Fenomena yang terjadi yang banyak kena tiga ini kaum perempuan. Dan ini wajar karena perempuan punya banyak kelemahan dan punya banyak pintu untuk dimasuki jin. Pintu yang pertama adalah khoflah, lalai. Kelalaian itu banyak didominasi oleh wanita dikarenakan ada memang saat-saat yang potensi besar lalai seperti head, nifas dan yang lainnya. Kemudian Pintu yang kedua adalah syahwat. Karena mengikuti perasaan dan juga keadaan-keadaan suasana hati yang kadang-kadang kalau membuatkan wanita itu gampang mengikuti syahwat. Yang kedua, ketakutan. Pintu jin yang ketiga takut. Ya. Yeah yang sering ketakutan itu perempuan. Takut masuk kamar, takut ke belakang, takut ditinggal suami nikah lagi. Takut. Sehingga ketakutan ini akan menjadi pintu utama masuk jin. Ya. Kemudian yang keempat, marah marah, emosi. Apalagi wanita cerewet. Itu paling subur dan paling disenangi jin. Ya. Karena cerewet itu akan menimbulkan gampang emosi. Makanya orang cerewet itu penyakitnya nggak jauh-jauh tiga. Kepalanya gampang pusing, emahnya sering kumat dan duitnya sering habis. Itu penyakit wanita cerewet. Kemudian yang kelima yang menjadi pintu jin masuk ke dalam tubuh manusia adalah perasaan sedih sangat dalam. Makanya orang itu kalau ngelangut, galau, sedih, itu gampang. Dimasuki jin. Ya. Nah, yang terakhir, patah hati, asmara menggelora, dan jatuh cinta. Itu. Dan semua ini laki dan perempuan potensi. Tapi perempuan lebih tinggi. Enam. Oke. Hadirin sekalian, sebelum kita berbicara jauh tentang ain, gangguan jin dan sihir, saya ingin kasih dasar. Yang pertama, pilar nomor satu adalah kita wajib beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib di antaranya adalah ain. Coba bayangkan sorot mata kita tidak lihat kabutnya, kita tidak lihat bekasnya, tapi bisa menancap pada orang. Gaib. Dan perlu diketahui bahwa ain tidak akan berpengaruh kecuali dari an-nafsul khabitha, jiwa yang buruk, hasud yang sangat kronis. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Kemudian yang kedua, kita harus beriman kepada qadha dan qadar. Khairihi wa syarri. Ya. Mas, ada yang panas nggak? Ya, yang panas biar uh, mantap bascinnya. Ya. <clears throat> Hadirin sekalian, <clears throat> soal masalah kaitannya dengan kodok dan qadar. Ini adalah pilar rukun iman yang kadang-kadang orang terlewat. Bahkan kadang-kadang nggak -kadang paham. Tak, buruk pun itu takdir Allah. Termasuk kena jin, gangguan sihir. Oleh karena itu hadirin salian ketika kita itu iman kepada takdir, seluruhnya akan menjadi mudah kita hadapi. Eh? Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang keluar dari ketetapan Allah. Termasuk kita kaya, miskin, sakit, sehat, kena jin, macam-macam. Termasuk perceraian, pernikahan. Nikah takdir Allah, cerai juga takdir Allah. Manusia dianjurkan untuk mengerahkan sebab-sebab. Menghindar dari keburukan, mencari kebaikan. Itu pun semua takdir Allah. Makanya ketika Umar bin Khattab memutuskan untuk tidak melanjutkan pengiriman pasukan ke Syam, kemudian saat itu U Abu Ubaidillah ibnu Jarrah, wahai Amirul Mukminin, Apakah engkau ingin melarikan diri dari takdir? Umar bin Khattab mengatakan apa? Kalau seandainya yang ngomong selain kamu, maksudnya saya akan pukul kamu. <laughs> Gitu. Cuman sayang yang ngomong kamu. Nafirru minal qadar ilal qadar. Kita lari dari takdir menuju takdir. Subhanallah, ini kaidah besar untuk mengimani takdir. Karena pembahasan kita bukan takdir, kita pindah pilar yang ketiga. Yaitu as-sabru ala aqdarillah, sabar terhadap takdir Allah. Ini dibuktikan oleh seorang perempuan yang kena gangguan sihir, gangguan jin seumur hidup. Masya Allah. Sampai datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawari, "Wahai wanita, mau saya doakan kamu sembuh atau sabar dapat surga?" Masya Allah. Kebesaran seorang untuk mengejar surga, Pak. Dengan tegas mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sabar." Saya sabar. Cuma Tolong doakan kepada Allah. Kalau saya lagi kumat, aurat saya nggak terbuka. Subhanallah. Ini kebesaran hati seorang wanita. Kebesaran hati ahlul jannah. Sampai setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Pak, masih diingat oleh sahabat diantaranya antaranya Ibnu Abbas. Mau nggak kamu saya tunjukkan calon penghuni surga? Wanita yang sabar terhadap kondisi bahkan memilih surga. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. <clears throat> Saya heran terhadap urusan orang mukmin semua semua baik. wali dzaka illa lil mu'min dan itu tidak didapat kecuali orang mukmin. Inna sabadu sarra kalau dia mendapatkan kebaikan syakara syukur fakana khairan lahu itu baik buatnya. Wa in asabadhu dharra kalau dia tertimpa musibah sabar sabar fakana khairan lahu itu baik buatnya. Dengan demikian orang yang paling bahagia kata para ulama adalah orang ketika mendapatkan nikmat syukur, ketika mendapatkan musibah sabar, ketika melakukan dosa istighfar. Itu pilar utama kebahagiaan. Enak, syukur, musibah, sabar, dosa, istighfar, sudah. Mau apa? Dan ternyata orang itu di dalam hidup ini tidak terlepas dari tiga kondisi itu. Kadang kondisi kita nikmat, butuh syukur. Kadang kondisi kita penuh duka, butuh sabar. Kadang kondisi kita penuh dosa, butuh istighfar. Makanya dari salian katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita setiap harinya butuh syukur akan nikmat yang terus mengalir kepada kita taubat akan dosa yang terus berjalan kita lakukan. Makanya dari sini wajib taubat. Wajib syukur. Apalagi katanya Abu Qilabah. Harta itu tidak akan membahayakan kamu selagi kamu bersyukur. Makanya Abu Bakar kaya raya, nggak ada masalah. Nggak pernah juga ditegur oleh Allah dan Rasulnya. Karena syukur. Osman bin Affan sampai pengen miskin nggak keturutan. Karena syukur. Ya. Abdurrahman bin Auf, subhanallah. Apa saja yang dipegang jadi duit. Coba hijrah. Beberapa bulan dalam kondisi tidak punya apa-apa, sudah punya rumah. Bahkan hadis yang bunyinya Abdurrahman bin Auf masuk surga setelah orang-orang miskin 500 tahun sambil merangkak adalah hadisnya palsu. Oke, sekarang kita masuk ke jin. Ya. Mudah-mudahan kita yang masuk ke jin, bukan jin masuk ke kita. Taib. Jin itu alam seperti alam manusia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna." Berarti makhluk. Wa ma khalaqtul jinna makhluk wal insa illa liya'budun. Bahkan pengakuan jin sendiri mengatakan wa anna minna as-sanihuna wa minna dun dhanik kunna tara'iqa qidada kami ada yang soleh ada yang jahat masing-masing punya madhab hidup. Berarti mereka juga madhab syafi'i, madhab hambali, madhab hanafi. Ya, ini. Wa, ya, wa anna minna salihuna wa minna duna zalik. Dan juga ada yang ikut kajian salaf, ada. Ada yang ikut kajian lagi mana, ya. Bahkan ada di antara mereka ikut partai. Tergantung masing-masing sukanya dia. Intinya mereka itu seperti manusia. Ya. Hadirin salian yang dirahmati oleh Allah. Jin secara umum itu lebih rendah daripada manusia. Makanya harusnya kita itu lebih izah, lebih tinggi. Jangan malah kita minta bantuan. Makanya ketika kita minta bantuan kepada orang rendahan, bawaannya apa Pak? Ngelonjak. Sehingga Allah katakan apa? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok laki-laki dari manusia meminta bantuan kepada sekelompok laki-laki dari kalangan jin dan tidak menambah kecuali dosa dan melampaui batas. Dosa buat manusia, melampaui batas buat jin karena ngelonjak. Eh, itu ibaratnya gini lah Pak, tukang sapu tangannya dicium direktur gimana? Eh, <laughs> Masya Allah, wah seneng gue, hmm, direktur aja gue nyungkem sama saya itu. Nah, kenapa dikatakan jin? Karena jin itu dari kalimat janna ya jinnu yang artinya tertutup. Sehingga dikatakan jannah karena rumah-rumah di surga nanti tertutup oleh rindangnya pohon. Makanya dikatakan jannah lailu, malam sudah mulai gelap. Sehingga jin dikatakan jin karena tidak tampak dari pandangan manusia. Kemudian asli ciptaan jin. Ya, seperti yang dikatakan Allah. Ya, Wa khalaqal janna min marijim min nar فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah menciptakan jin dari apa? Marij, minar. Api yang menyala-nyala. Ya. Yeah. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان Oleh karena itu Rasulullah mengatakan khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari nur. Wa khuliqal janu mimma min nar. Apa bedanya nur sama nar? Yang jelas pertama, nggak ada satupun manusia yang memberi nama nar. Ya, narul iman nggak ada. Paling nurul iman, nurul falah. Ya nar <laughs> nggak ada. Ya. Yang kedua, nur itu pasti positif. Cahaya. Nar itu ada positif, ada negatif. Positif buat masak, negatif buat ngerokok. Gitu. Ini negatif. Makanya ada orang yang pengen berhenti dari kerokok, gampang. Ente mood apiknya selesai. Pasti berhenti. Anak jamin. Nggak usah nunggu besok. <laughs> Nah, langsung. Nah, berhenti. Masya Allah. Dan anak pernah uji coba Pak. Rokok anak kasih sambel. Enggak ada satupun lalat yang mau menghinggap. Subhanallah. Berarti lalat pun tahu. Itu bahaya. Masya Allah. Enggak ada yang nemplok. Kalau antum ketempelan sambel kan didatangi lalat. Jadi, anak kasih rokok. Enggak, enggak mau. Anak coba lagi. Anak kasih kotoran manusia. Enggak mau. Subhanallah. Padahal kotoran manusia paling disenangi anak. Tuh, ancip kan? Eh. Oke, karena nggak bahas itu, kita lanjut. Wa khuliqa Adam mimma wasifalakum Adam diciptakan dari yang kamu tahu. Dan Rasulullah mengatakan al jinnu salah satu asnafin jin itu ada tiga kelompok. Yang pertama Fasinfun yatiru fil hawa satu kelompok bangsa terbang di luar angkasa. Makanya mereka sampai ruang hampa udara sampai bisa mencuri kabar langit. Jadi jin itu ada yang punya kemampuan bisa menerobos ham, ini ruang hampa udara seperti pesawat ulang alik. disebutkan dalam suatu riwayat dia sampai akhirnya mencuri kabar langit. Terus kemudian was, wasinfun hayyatun wakilab satu kelompok lagi bangsa anjing sama ular. Makanya ada pernah seorang sahabat yaitu Abu Ayyub al Ansori punya semacam gudang kecil untuk menyimpan kurma kok kurang terus Akhirnya dipantau malam hari, ternyata ada makhluk yang aneh. Kemudian setelah diajak jabat tangan, ternyata bentuknya adalah anjing. Begitu juga uh, Ubay bin Ka'ab. Akhirnya jin tersebut mengajari satu kalimat yang bisa menangkalnya yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di sini ada riwayat tiga dari Abu Hurairah, dari Abu Ayyub, dari Ubay bin Ka'ab dan tiga-tiganya akhirnya menjadi sunnah. Abu Hurairah memberikan satu fadilah ayat kursi dibaca sebelum tidur. Abu Ayyub Al-Ansori dibaca pagi dan petang. Dan Ubay bin Ka'ab dibaca di rumah. Ya. Nah, wasinfun yahilluna wa yad'anun satu kelompok lagi bangsa seperti manusia dan hewan ternak. Makanya ada yang tinggal di rumah bersama manusia. Nah, hadirin sekalian, apakah jin mendapatkan perintah syariat? Iya, sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mungkin enggak jin dan manusia menikah? Kata para ulama diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mungkin. Tapi boleh tidak. Menurut pendapat yang sahih tidak ada maslahat. Ya, ya sekarang kalau nikah jin walimahnya aja tempatnya udah susah. Ya, di rumahnya jin apa rumah manusia? Di rumah jin nanti repot Jangan-jangan makanannya semuanya tahi kebo sama teh jaran. Ya kan? Kita makan telap-telap ternyata ada sebagian yang sedang di tangan berubah jadi tahi kebo. Kemudian yang kedua, nanti bisa saling kesurupan. Eh? Yang datang hadir walimah, walimah akan kita adakan di Gua Selarong. Nah, umpamanya. Kemudian hadirin sekalian kalau sudah punya anak, kalau sudah berumah tangga, suaminya dari kalangan manusia, istrinya dari kalangan jin. Dinasihatin malah sholat, ngilang dia pergi. Mana kurang ajar istri saya tadi. Dinasihatin enak-enak, ngilang. Nah, ya. Terus kemudian kalau jadi anak, hamil. Anaknya turunan manusia apa jin? Jadi jadi nggak ada maslahat. Oleh karena itu, kebanyakan para ulama melarangnya. Terus kemudian hadirin salian yang dirahmati Allah, tempat-tempat jin, ya, tempat-tempatnya jin. Yang pertama, goa, ya, lapa ini lembah, padang pasir, lapangan, ini tempat-tempatnya lereng-lereng, gunung-gunung, bukit-bukit itu tempat jin. Makanya ada khusus jin bukit. Jin gunung, jin laut. Ya. Terus kemudian hadirin sekalian yang kedua tempat-tempat pembuangan sampah. Apalagi TPA, tempat pembuangan sampah akhir, itu jinnya gede-gede. Ya. Makanya antum kalau nggak percaya, ada tempat permanen pembuangan sampah, coba bersihkan, terus kemudian antum tidur di situ. Kalau nggak ngimpi aneh-aneh. Ya bersihin. Antum nggak usah dibersihin kalau antum betah. Ya tidur aja di atas sampah. Ya, itu. Kecuali antum memang nggak jauh-jauh dari jin. Ya nggak mimpi, <laughs> tenang. Ya. Yang ketiga, dauratul miyah toilet WC. Makanya Rasulullah mengatakan, "Idza dakhala ahadukum al-khala' falyaqul bismillah." Jika di antara kalian masuk ini toilet hendaknya mengucapkan bismillah. Karena apa? Satru satru ma baina aurati bani Adam wal jin idza dakhala ahadukum al-khala ayyaqula bismillah. Penutup antara pandangan jin dengan aurat manusia ketika masuk toilet adalah membaca bismillah. Kemudian dilanjutkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya. Rasulullah juga mengatakan inna hadhil khusus muhtadaratun. Sesungguhnya tempat-tempat kotor ini yaitu toilet selalu dihadiri oleh jin. Faida aha faida ata ahadukum al khala falyakul Allahumma inni a'udzubika min minal khubusi wal khaba'is. Al khubus setan perempuan, eh, setan laki wal khaba'is setan perempuan. Kemudian tempat-tempat lubang ya. Yeah. Ada lubang, ada tanah yang sekarang ini eh apa? pecah gitu ya. Jangan kencing di situ. Makanya ada sana ada hadis la yabulla la yabulanna ahadukum fil hujr jangan diantara kalian kencing di lubang-lubang karena itu tempat jin. Nah, ada jin khusus namanya Amirah. Dia tidak mau tinggal kecuali bersama manusia. Jadi kalau orang itu pergi pergi. Nah, selanjutnya kandang onta. Dan ini nas Adapun kandang sapi, kandang kambing tidak ada nas. Kandang unta itu syaitan. Ya. Yeah. Lalu tempat-tempat yang sudah ditinggalkan penghuninya, rumah-rumah reot, gedung-gedung bekas. Ya makanya cenderung eh, bekas-bekas eh, benteng Belanda, kuburan-kuburan yang ada rumahnya, kan pasti nggak dihuni orang tuh. Itu pasti di tempat izin. Ya. Eh, gedung-gedung pabrik gula yang sudah tidak dipakai, itu semuanya di tempat izin. Nah, yang terakhir yang yang berikutnya kuburan. Kuburan itu tempat jin. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah jadikan rumahmu seperti kuburan. Layaknya kuburan tempatnya kuntilanak, jin, gondorwo, wewe gombel, panaspati, sundel bolong. Itu jin Jawa ya. Nama-nama jin Jawa. Kalau laki Pontianak, kalau perempuan Kuntilanak. Makanya kenapa di Kalimantan itu dinamakan Pontianak karena dulu disinyalir banyak banyak banyak gondorwonya. Makanya disebut daerah Ponti anak. Kemudian terakhir pasar sehingga Rasulullah SAW la takunanna in istata'ta jika kamu jika bila kamu bisa jangan menjadi orang yang pertama kali masuk pasar terakhir keluar dari pasar jadi la takunanna in istata'ta awwala man tadkhulu suq wa akhiru wa la akhiru man yakhruju minha kenapa alasannya fa innaha ma'rakatul syaitan karena di situ tempat pertempurannya setan fa fi wa fiha yunsabu rayah rayatahu di situ setan menancapkan benderanya makanya antum lihat rata-rata acara hipnotis itu di mana di pasar nggak mungkin ada acara hipnotis itu di Cin ini di masjid wow sekarang ada tayangan hipnotis di masjid UKM Enggak mungkin Enggak kena pasar. Kenapa? Karena di situ tempat pertempuran jin dan di situ tempat menancapkan bendera. Nah, dan salian waktu menyebarnya jin. Jin itu menyebar pada saat matahari pas terbenam. Itu sudah mulai. Makanya Rasulullah mengatakan idza kana janahul lail au amsaytum jika kalian sudah masuk malam atau malam sudah mulai hadir <clears throat> fakufu sibyanakum tahan anakmu jadi anakmu ditahan Fa inna syayatina tantasir karena setan itu menyebar. Fa idza dahfa sa'atun minal lail, kalau sesaat sudah pergi, fahalluhum maka sekarang lepas Fa fa'aghliqul bab, tutup rumah. Jadi kalau pas matahari terbenam, anak ini tolong dirangkul, dipeluk. Ya, yeah? ditahan untuk tidak keluar rumah. Kemudian setelah beberapa saat lepas, nggak apa-apa. Tapi tutup pintu. Fadkurusmallah, bismillah. Sebutlah nama Allah. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa, syaitan tidak akan mampu membuka pintu yang tertutup. Jadi tolong jangan khawatir. Jangan takut, jangan-jangan ada kuntilanak masuk rumah. Enggak mungkin ada e, eh, jin bisa buka rumah itu enggak ada. Kalau jin bisa buka rumah, bubar semua rumah tangga. Ya, repot semua. Hancur, hancur. Ya. Rumah mana yang tidak bisa dibuka oleh jin kalau dia Allah kasihkan kemampuan. Ya. Masya Allah, ini hikmah. Jin bisa melakukan apapun, tapi enggak bisa membuka pintu yang tertutup. Waukiu kirabakum dan telungkupkan seluruh wadah-wadahmu. baca bacalah bismillah, wa khammiru aniyatakum, dan tutuplah kalau memang masih ada makanan, tutuplah. Kenapa? Wadkurusmallah, baca bismillah, walau anta'lidu aliyya syai'an, walaupun hanya sekedar antum letakin sesuatu di atasnya. Kenapa? Wa atfi'u masabihum, matikan lampu-lampu kamu karena setan bisa mengutus macam-macam hewan untuk merusak makanan dan minuman antum. Yang paling sering cecek. Ternyata cicak itu pak, malam-malam minum minuman kita. Ini datang dia. Minum, bawa penyakit. Allahu Akbar, hikmah hadis Rasulullah. Bahkan setan bisa nyurup ke apa namanya tikus sehingga ngerusak lampu antum. Ngotak-ngatik lampu antum jatuh kebakar rumah hantu. Makanya Rasulullah hikmah juga suruh mantiin lampu, apalagi zaman dulu dimar. Ya. Selanjutnya sekarang bagaimana cara untuk menangkal gangguan jin? <clears throat> Yang pertama adalah mewujudkan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tauhid antum wujudkan. Makanya tidak ada satu cara yang paling bagus untuk mengusir, menangkal gangguan jin sihir kecuali tauhid. Dan ini saya buktikan sendiri. Bagaimana saya perang dua tahun untuk keluar dari dunia perdukunan saya dulu. Karena saya sudah kelas 2 SMA itu sudah mulai menjalani ri apa namanya perdukunan dan sudah mulai ngobatin orang. Eh? Bahkan puncaknya saya puasa tiga hari, tiga malam gak makan. Ya. Belajar ilmu Banten untuk menghidupkan lima kekuatan dalam tubuh kita. Semua manusia punya kata mereka. Adi hari-hari, kakang kawah, sukmo sejati, guru sejati, ruh sejati. Ini masing-masing nanti diberikan rapalan, dibaca tanpa napas. Yang pertama membaca A'udhu billahi minasyaitonir rajim tujuh kali nggak napas. Terus kemudian baca bismillah tujuh kali nggak napas. Kemudian baca Fatihah tujuh kali nggak napas. Ini yang rada berat. Ya. Yeah. Terus kemudian baca solawat tujuh kali nggak napas. Nah yang terakhir baca kul wallah tujuh kali nggak napas. Itu nanti fungsi adi hari-hari ada sendiri. Biasanya kalau ingin menyembuhkan orang pakai ruh sejati, panggil ya. Guru, wah gitu ya. Ruh sejati tolong bantu saya. Langsung kita na tidak napas, orang sakit sesek kita tarik. Oh, dibuang. Wah, langsung sembuh. Dulu. nggak tahu nanti habis itu balik lagi. Ya, karena dibantu jin. Kalau tengkar biasanya jarak jauh pakai ruh sejati ya. Dan macam-macam. Ini semua adalah bantuan jin. Karena apa? Setiap prosesi itu ada 17 tingkat. Seperti disamakan rekaat sholat. Tuh kan, ngerayunya orang kan enak pak. Kayak kayak orang kalau nggak ngerti agama, wah ini aja tingkatannya kayak sholat 17 rekaat. Dan kita nanti di dalam prosesi tingkat ilmu tingkat ke, eh, kemampuan kita diadakan prosesi sajen. Jadi menu, me, menyuguhkan makanan tertentu yang itu sudah diisyaratkan oleh sang guru kita, guru spiritualnya, makanan-makanan yang harus disiapkan nanti lima kekuatan itu dipanggil. Ya. Dan tubuh kita itu subhanallah ya ketika itu ya betul-betul jin itu jalan sendiri biarpun kita sebagai manusianya pengen min ambil tempe, kalau ada hari-hari yang kita panggil nggak mau, nggak akan bisa nyampe tangan itu. Ya, maunya telur, ada. maunya pecel, gitu ya. maunya ada <laughs> gitu ya. itu. Dan alhamdulillah setelah itu saya keluar dan hampir dua tahun antara bangun tidur, setengah tidur, setengah terbangun, selalu didatangi makhluk-makhluk aneh. Ya. Dan itu ternyata di Nazalian kuncinya tauhid. Saya pelajari tauhid benar-benar. Jadi yang bisa menghilangkan jin itu bukan apa? Bukan keyakinan macam-macam tauhid. Makanya di Nazalian ahli sunnati wal jamaah mengutamakan dakwah tauhid itu bisa benar. Ya. Ya, manhaj akidah tauhid uluhiyah asma wa sifat itu adalah dasar yang paling ditakuti oleh jin. Ya, yang bisa meluruskan, yang bisa menerangkan, yang bisa memberikan sinar di tengah kegelapan berbagai macam kesesatan termasuk orang yang tersesat dalam dunia perdukunan. Ya. Alhamdulillah ketika itu juga bukan hanya ilmu itu saja sudah banyak sekali bahkan dulu sering tirakatan ke kuburan cari ilmu minta ya berkah ke kuburan itu ya udah lepasnya itu juga lama apalagi jimat-jimat pemberian atau peninggalan mbah saya kak ini bapak saya ada baju ontokusomo wesi kuning keris Nabi Adam itu yang keris Nabi Adam itu yang masya Allah ya Nabi Adamnya di mana, kerisnya sampai Jawa. <laughs> ya, itu katanya keris Nabi Adam. Ya, ketiga itu semua memang nyata. Soal nyata, soal benar, soal lain. Nyata. Keris Nabi Adam itu kalau ada orang hamil, lahir susah, baca bismillah dicelupin suruh minum, lahir langsung. Wong angin aja bertiup kenceng diginiin aja belok. Wah, Bu, ini buat orang yang mencintai hal-hal yang seperti itu. Wah. Terus kemudian tulisannya nggak main-main. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di Dikerisnya. Wah, sahada. syahadah. Wah, ini jimat kalimat sodo itu. Itu. Nah, sekarang ini wasi kuning itu yang saya eh, diceritain akhirnya percaya. Ternyata pembikin keris itu yang benar pakai tangan. Jadi maksudnya benar maksudnya yang soh yang apa yang soheh ya. <laughs> Maksudnya yang asli ya. Itu besi dalam keadaan berapi-api Pak dipegang pakai tangan. Itu. Yang besi kuning itu ada bekas jarinya. Itu jadi Itu. Dan memang benar. Tapi kalau yang abal-abal itu ya pakai pande, Gitu. Dan ilmunya belum nyampe. Pegang melonyo. <laughs> gitu. itu, itu benar. Ya. Ini klenik. Ana sedikit cerita tentang masa masa lalu saya dulu. Itu masa lalu ya. Ana nggak mau urusan. Ya. Oke. Okay. Hadirin sekalian selanjutnya adalah al-i'tisam bil kitabi wa sunnah. Cara menangkal gangguan jin berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Insya Allah antum kalau berpegang teguh kepada sunnah, Allah selamatkan. Kemudian yang ketiga, takwa Allah, takwa kepada Allah. Ya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Termasuk dorongan takwa, antum harus sabar dan tidak berobat karena tergoda ingin sembuh cepat kepada dukun atau hal-hal yang haram. Rasulullah mengatakan tadawau wala tada wala tadawau bil haram. Berobatlah jangan berobat dengan yang haram. Rawahu Abu Dawud. Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, Inna Allah la yaj'alu shifa'akum fima harrama alaikum Allah tidak menjadikan kesembuhanmu di dalam suatu yang diharamkan oleh Allah. Enggak. Makanya enggak boleh berobat dengan yang haram. Wah pak, saya itu sakit perut, berobat dengan khomer sembuh pak. Enggak, enggak bisa. Pak, saya itu makin ngerokok, makin lapang dada saya pak. Seseknya hilang, enggak. Ya. Ada orang yang Masya Allah katanya, dada saya sesak ini sembuh karena ngerokok. Dan memang Haji Jamhari, penemu pertama kali rokok kretek Indonesia, itu ada awalnya dia itu sakit nyesek kemudian ngeletis cengkeh. Kok sembuh? Kok enak? Akhirnya dibungkus. Ditambah dikit-dikit rokok, tembakau. Temu dilinting. Kok enak? Akhirnya tetangganya apa? Nyoba. Ngomong sana ngomong sini, Mas, kalau pengen sembuh dari sesek nih, resep saya kasih cret. Kan gitu. Sembuh. Akhirnya dapat pesanan dari mana-mana. Haji jam hari Sehingga muncullah rokok bol ketika itu. Itu itu awal inspirasi Haji Jamhari kemudian dikembangkan rokok pentol itu ya, yang dilinting pakai apa namanya? lombot, lombot itu. Ini sejarah rokok, ya. Sejarah rokok Indonesia. Dan apalagi rokok bikinan siapa? Bikinan Mas yang jatuh cinta tapi tidak tersampai Wiroguno sama siapa? Eh? Roro Mendut. Antum tahu ceritanya? Insya Allah nanti kita bedah. Roro Mendut versi Wirokuno. Ya, nanti. Ya. Hadirin sekalian, nggak ada yang diharamkan Allah itu bisa menjadi obat. Karena Rasulullah SAW mengatakan ma anzalallahu da'an illa wa anzala mawdawa'a. Tidaklah Allah menurunkan penyakit, pasti menurunkan bersamanya obat. Kemudian hadirin sekalian yang keempat yang bisa menangkal gangguan jin adalah tawakal kepada Allah. Kita harus bertawakal kepada Allah dengan tawakal sebenar-benarnya. Tawakal 'alal hayyil ladzi la yamut, tawakallah kepada zat yang hidup tidak pernah mati. Yang kelima, sidqul iqbali 'ala Allah, jujur di dalam menghadap kepada Allah. Artinya gini loh Pak, yakin Allah akan memberi kesembuhan saya saya akan tawakal kepada Allah, menghadap Allah, minta sama Allah, keba, tidak kepada yang lain. Apapun keadaannya dan kejadiannya. Kalau seandainya saya nggak sembuh, udah bener nggak dimurka Allah. Kalau seandainya sembuh, alhamdulillah. Tapi kalau antum kedukun, belum tentu sembuh. Kalau sembuh, tetap anda dimurka Allah. Nggak sembuh, dunia akhirat celaka. Ah, mendingan mana? Tawakal Allah, iqbal kepada Allah. Keenam, meminta penjagaan kepada Allah. Ihfadillaha yahfaduk, jagalah Allah. Dengan menjaga syariatnya, Allah akan menjagamu. Yang ketujuh, amal soleh dan tawasul dengan amal soleh. Caranya ibu-ibu, bapak-bapak yang kena gangguan jin, sihir, tawasul aja dengan sodako, anak perbanyak. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah saya ini engkau sembuhkan aku dari sihir Ya Allah mudah-mudahan dengan wakaf saya, infak saya ini kau jauhkan dari bahaya sihir. Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Terus kemudian nomor 11, membersihkan rumah dari gambar dan patung bernyawa. Ya, kalau patung apel nggak apa-apa. Untuk bikin aja patung apel di rumah gede, patung nanas, itu kalau ketagihan patung antum, ya. Tapi jangan patung manusia, patung gajah, ya, gambar. Karena Rasulullah sudah menetapkan Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambarnya dan ada patungnya. Nggak akan masuk. Ya. Ya. Oleh karena itu ada sekalian, rumah mana yang ada gambarnya, ada patungnya, nggak akan dimasuk oleh malaikat. Yang dimaksudkan adalah malaikat rahmah. Adapun malaikat maut, antum kasih gambar setrek masuk tetap. Ya, nggak peduli. Ini yang dimaksudkan adalah apa? Malaikat rahmah. Kemudian menjaga ayat eh, menjaga atau menghafal ayat-ayat yang bagus untuk ngusir jin. Ya surat Al-Baqarah karena Rasulullah mengatakan inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra fihi suratul Baqarah sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah kemudian tadi surat Al-Jin surat Al-Jin surat Ar-Rahman termasuk ayat kursi dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini semuanya sangat ditakuti oleh jin sekarang surat-surat yang uh, cukup ya atau terus kemudian <clears throat> muawidatain yaitu kul a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas dan usahakan baca dikir pagi sore jangan lupa <clears throat> dan yang tidak kalah pentingnya setiap kerja gerak usahakan membaca bismillah makan bismillah minum bismillah kerja bismillah bahkan keluar rumah bismillah ya Tawakal doa Allah la haula wa la quwata illa billah. Masuk rumah bismillah semua. Kemudian di sana ada berlindung dari jin. Berlindung dengan membaca a'udzubillah. Kemudian bisa juga membaca a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Terutama ketika antum menempati tempat baru. Umpamanya antum camping, setelah tenda dipancang, antum mau tidur masuk. A'udhu bi kalimatillahi tamati min syari khalaq. Antum barangkali, Masya Allah, kemalaman di goa. Tidur di goa terpaksa. Baca a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Antum masuk hotel juga begitu. A'udhu bi tamati min syari khalaq. Terus kemudian ketika kita tidur, kemudian kaget karena mimpi tidak enak juga membaca a'udzu tammati min ghadabihi min eh, tammati min ghadabihi wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Nah, khusus untuk yang ain, a'udzu bikalimatil a'udzu bikalimatil tamati min kulli syaitonin wahama wa min kulli ainin lama. Itu khusus untuk memberikan perlindungan ke diri kita, anak kita dari penyakit ain. Terus kemudian yang bisa mengusir setan dari rumah yaitu baca bismillah. Karena ketika orang masuk rumah nggak baca bismillah, makan nggak baca bismillah, setan saling ngobrol sesama temannya. Kita nemu makan, nemu tempat tidur. Ketika masuk baca bismillah, makan baca bismillah, kita malam ini tidak menemukan tempat tidur dan tidak menemukan makan. Ini setan laporan ke iblis setiap tahunnya kurus. Tapi yang nggak baca bismillah gendut-gendut. Terus kemudian ketika keluar rumah hendaknya membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah karena orang yang membaca itu dikatakan kepadanya oleh Allah oleh ini malaikat kufita wa hudita wa wuqita kamu dicukupi diberi petunjuk dan dilindungi kata syaitan bagaimana kamu bisa menggoda mengganggu serta menggelincirkan orang yang dicukupi dijaga dilindungi Kemudian ketika masuk toilet tadi baca bismillah, a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian ketika ini jangan kencing juga di tempat-tempat lubang dan ketika marah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini penting sekali. Karena itu sangat bagus untuk mengusir jin. Dan ketika berhubungan suami istri juga Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitani ma razaqtana. Oke. Okay. Sekarang masalah kita akan bahas masalah kesurupan. Kesurupan dalam istilah adalah gangguan jin pada tubuh manusia atau rohani manusia, jasmani rohani. Sehingga dari sini dan sekalian kesurupan itu bisa ke jasmani dan ke rohani. Ada yang kesurupan total, ada kesurupan sebagian. Tangannya itu keble. Ya. Gak bisa kerja. Ya, padahal gak setruk gak ini. Itu berarti sebagian. Ya. Atau kadang kepalanya pusing terus. Nah, kan gangguan seba, sebagian. Ada yang gangguan rohani, sering ngigo, sering pingsan. Nah itu. Nah sekarang anda ini salian kondisi-kondisi orang itu eh, apa namanya ketika mengobati jangan pertama bagi orang-orang yang menekuni ruqyah di sini di, saya ingatkan satu hendaknya Anda bertakwa kepada Allah. Kemudian jangan mudah mengklaim ini kena gangguan. Jangan. Antum akan langsung membuat orang drop. Antum jangan mudah. Ya, kayak Syekhul Islam aja antum langsung, wah ini ain, ini jin. Ini kayaknya jinnya ya Roro Kidul ini. Duh, antum dari dari mana tahu? Emang WA-an nama jin antum? Ya, kontak. Ada dengan mudah bahkan mengklaim alhamdulillah Nyi Roro Kidul sudah saya islamkan bahkan dia mau nikah sama saya tapi anak nggak minat. Ya Allah, antum kayaknya kesurupan deh. Ini nggak benar. Terus kemudian <clears throat> waspadai, kadang-kadang ada kemiripan contoh antara orang kena kesurupan dengan ayanan. Eh, mirip. Makanya jangan mudah. Antum betul-betul detek, antum betul-betul analisa. Dan kalau seandainya betul pun jangan antum mudah nyeplos. Antum lihat dulu orangnya, jangan-jangan dengan statement antum drop wah pak, bapak ini kayaknya disihir pak. Kayaknya yang ganggu ini teman bapak sebisnis. Mau langsung drop dia. Aduh siapa, ini kayaknya teman kerja bapak. Ini kayaknya istri bapak yang kedua. Loh kan, akhirnya istrinya dimusuhin. Padahal belum tentu. Ya, kasihan. Ya, dia nggak mau nikah lagi nanti. Padahal sudah mau yang ketiga. Ya, yang kelima ke, kelima, adamu iman ba'dil atiba. Ya, tidak ada orang yang menjaga imannya dengan mudah disuruh untuk bermuamalah dengan ini dengan itu atau disuruh datang ke dukun ini dukun itu ini juga nggak boleh antum kalau nggak bisa mengobati jangan antum rujukkan kepada dukun ya apalagi di Indonesia ini kan dukun ini samar ya manusia empat yang sulit untuk dibedakan di Indonesia. Lebih baik, lebih gampang membedakan empat orang yaitu koruptor, rampok, maling, copet. Itu lebih mudah. Tapi empat ini sulit. Paranormal, dukun, orang pinter, kiai khos. Ini kan gitu. Itu. Paranormal menurut istilah medianya. Dukun menurut istilah orang kampungnya Orang pinter menurut istilah orang gobloknya. Nah, kiai khos menurut istilah pesantrennya. Itu. Makanya kalau ada lomba orang pinter seluruh dunia, Indonesia nggak pernah menang. Karena dari Jerman pinter bikin kapal selam, dari Jepang bikin robot cerdas, dari Amerika bikin pinter peluru pinter bikin peluru kendali, dari Indonesia pinter nyantet ya. Kapan menangnya? Itu. Terus kadang-kadang pengalamannya masih cetek, sudah suka sok, suka gaya. Itu jangan. Intinya gini, jangan sekali-kali menekuni profesi rukiah Sehingga antum sampai dikatakan tukang rukiah. jangan. Pertama, antum bisa tergoda karena orang banyak datang ke rumah antum, wah ini kayaknya istimewa. Setan bisa masuk, ganggu antum, goda antum. Ganggunya macam-macam. Bisa saja ente dibikin dibantu jin manjur. Setiap rukyah langsung keluar, karena jinnya tahu. Ini akan saya sesatkan lewat ini. Sehingga dia riak, dia sum'ah, dia sombong. Wah, nggak ada jin yang berani saya. Oh, jinnya makin sering keluar ganggu keluar, ganggu keluar. Antum pernah dengar cerita Kiai Barseso? Seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel disesatkan oleh setan. Kenapa? Dari doa yang diajarkan oleh jin sendiri untuk meruqyah. Dan yang ganggu siapa? Jin dia sendiri. Masuk ke orang, baru dibacain langsung keluar. Wah, top merkotop ini. Nanti nyurup lagi sampai akhirnya setan itu nyurup ke putri salah seorang raja. Ini raja. Akhirnya berzina, akhirnya hamil, akhirnya dibunuh, akhirnya berseso sujud sama setan. Nasallahu al Terus kemudian antum bisa saja juga nanti terobsesi oleh mengeruk kekayaan. Gitu? Kasihan, ngeruk kekayaan. Karena Masya Allah kadang-kadang orang yang antum sembuhkan, bersyukurnya antum dikasih rumah. Ya, nggak main-main rumah, seanak-anaknya. Eh. Udah mas, nikah aja, sak rumahnya eh, ambil. Tergoda antum, tergiur. Itu. Makanya hendaknya kita itu masing-masing rukyah sendiri. Yeah. Sendiri-sendiri. Dan antum juga jangan tergantung sama ustadz. Jin masuk tiap saat. Ustadz bisa ngerukyah paling sebulan sekali. Seringan mana? Jin apa rukyah? Jin. Dan masuknya kapan juga nggak ngerti. Kadang-kadang dibawa berangkat ke rumah ustadz. Eh jinnya keluar duduk di gapura rumahnya. Nongkrong aja ambil ngopi dia. Itu. Akhirnya Masya Allah baru aja dirukyah sama ustadz. Wah udah bu aman, sembuh. Eh pulang dua hari lagi, kumat lagi, jinnya masuk. Karena Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haisu la tarunahum. sesungguhnya jin dan kabilahnya bisa melihat kalian kalian tidak bisa melihat mereka gitu terus kemudian biasanya orang itu kumat kesurupannya satu saat dengar azan dan bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena ketika azan dikumandangkan, jin itu pergi, lari, sampai keluar kentutnya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah. Ya. Terus kemudian bisa nampak ketika saat dia terbangun, terjaga. Bentuknya apa? ngelangut, dan galau. Nggak ada sebab. Bengong, ya. Makanya orang kalau sudah mulai bengang-bengong, tomblang-tomblong, muka menerawang, mata sendu, nah itu. Tuh. Makanya orang yang sudah sering merukyah tahu muka-muka kesurupan. Eh, ini ada nih, insya Allah. <laughs> Terus kemudian pengen tidak mau bersama orang. Nyendiri aja. Jadi nggak mau. Jadi menyendiri, ya. Terus kemudian pusing terus-menerus. Tapi bukan ada sebab medis. Kalau pusingnya remaja itu biasanya hormonnya sudah banyak mengganggu saraf kepala. Makanya itu biasa obatnya nikah. Iya, simpel. Dan saya temukan berkali-kali ada bujangan ngeluh pusing setelah menikah sembuh. Itu. Kenapa? Karena hormon ini meningkat. Itu nanti membuat saraf kepala tegang. Itu. Makanya ini nggak perlu rukyah ini. Ya. Bacain aja surat nikah <laughs> kan gitu. Eh, lengkap dengan segot taliknya. Insya Allah sembuh. Ya. Kemudian yang kedua, ada orang yang pusing karena perubahan udara. Ada yang pusing karena asam lambung meningkat. Karena ada yang pusing kondisi capek. Nah, kalau enggak itu semua berarti Anda sedang terganggu. Keempat, bawaannya malas, kesel, kumel, dan pikiran tidak fokus. Itu ciri. Ya. Terus kemudian yang parahnya dia pingsan, tegang. Ya. Dan biasanya tidak mau menjaga kebersihan. Jadi kopiahnya, baunya, anyir. Kopiahnya, bajunya, kaosnya, semua. Gak mau bersih. Dikasih minyak wangi paling gak mau, langsung pusing. Tuh. Tapi tanda-tanda ini semuanya tidak kadang-kadang tidak nampak, maka sebaiknya dirukyah nanti nongol. Kemudian fenomena orang itu bisa kelihatan kesurupan di tidur, fenomena tidur. Pertama, dia ketika tidur sering mengeluarkan benturan gigitan gigi. Ya itu ya. Itu. Paham? Itu kriuk. Ya itu ya. Itu. Terus kemudian ngimpi aneh-aneh. Dan kadang-kadang tidur ketawa sendiri. <laughs> gitu, ya. Tidur, ketawa. Tapi tak kadang-kadang nangis sendiri. Ah, ini pasti orang kesurupan. Ketawa sendiri di dalam tidur. Jarang orang itu ketawa dalam tidur. Jarang sekali. Nah ini kok sampai ngiki, <laughs> gitu. ketawa. Tahu-tahu nangis. <laughs> Ah ini rukyah, cepat. Atau sering-sering ya, ngigo, apa? Ngaduh. Nah, itu ya. Ini juga. Terus sering juga tindihan. Apa tindihan? Apa mas? Ngerti ya tindih? Ya. Itu. Tapi tindih ini ada tiga macam. Satu karena cuaca. Makanya orang yang nggak biasa tidur di AC, tahu-tahu tidur di AC langsung tindihan. Itu biasa. Atau dia kepanasan. Panas sekali ruangan tindihan. Atau kecapean dan penat karena stres. Nah itu. Jadi antum jangan analisa, wah lang ini kayaknya ustadz kesurupan ini. <laughs> ih ada ustadz yang nggak pernah tidur di AC langsung dimasukin AC bolak-balik tindihan. Itu ya. Nah, sekarang hadirin sekalian kita akan masuk di dalam eh, itu tadi kesurupan. Nah, sekarang eh, lebih daripada kesurupan itu sorok. Sudah mulai apa ya? Kejang, apa itu namanya? Kalau kesurupan itu kan gangguan. Ya. Kalau ini sudah mulai pingsan, sering pingsan. Ya. Di sini sudah harus mulai sering kita ruqyah. Oke. Hadirin sekalian, kenapa orang itu bisa dimasuki jin? Jin itu kenapa masuk? Tadi kan alasannya sebab. Jin itu masuk ke dalam tubuh manusia bisa saja bentuknya ujian dari Allah. Kita diuji oleh Allah. Makanya hendaknya sabar. Yang kedua, siksaan dari Allah. Mungkin karena akibat dosa, maksiat. Disiksa oleh Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, karena jin itu jatuh cinta. Ini yang lebih berat. Jadi ada jin jatuh cinta sama manusia. Dan kebanyakannya jin laki ke perempuan. Bahkan ada yang sampai mati nggak nikah. Yang lebih parah lagi sudah nikah jatuh cinta. Akhirnya suaminya nggak pernah diurus. Masya Allah. Makanya di sini hendaknya kita harus banyak berpikir Orang-orang yang jatuh cinta asmara itu kadang-kadang Masya Allah. Bukan kena ke manusia tapi ke jinnya. Makanya mbak-mbak juga jangan jangan kalau terobsesi oleh seseorang jangan sampai ngelangut akhirnya jatuh cinta. Eh jatuh cinta lebih parah lagi kepada laki-laki yang sudah bersuami. Repot. Walaupun boleh. Ya, tapi repot. Boleh menikah maksudnya. Gitu. Jatuh cinta sama siapa saja itu berat. Akan menjadi peluang setan untuk masuk. Nah, yang keempat, jinnya balas dendam. Entah karena kita ganggu rumahnya, anaknya, bahkan yang tukang rukyah karena membunuh. Makanya kepala jinnya apa? Membalas dendam. Makanya antum kalau sudah sering merukyah, tolong hati-hati bentengi diri sendiri. Kadang teman-temannya itu balas dendam, nyerang antum dalam kondisi lengah atau keluarga antum, anak antum, istri antum. Makanya waspada tukang rukyah. Yang kelima, jinnya itu memang usil, usil saja iseng. Tapi jin-jin seperti ini gampang diusirnya. Biasanya jin kroco-kroco yang suka usil gini. Oke, kita rukyah keluar. Bacakan ayat kursi keluar. Nah, yang terakhir ini juga yang berat yaitu karena kiriman dari tukang sihir. Ini jin yang sering kata saya katakan jin telah diinstal dan di program-program apa? Microsoft 2017. Bahkan lebih update lagi 18. Sehingga di sini ketika antum sudah ruqyah kalah datang lagi program yang baru. Terus gitu sampai antum betul menang. Makanya meruqyah orang yang kena sihir itu biasanya berat. Karena apa? Karena tukang sihir ini sudah kontak sama kabilahnya tadi. Kerjasama teken MOU-nya itu sampai abadi ya. Bahkan sampai anak pinak. Sehingga di sini kadang-kadang kita itu menemukan kesusahan untuk merukyah orang yang kena sihir. Oke. Dengan demikian hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebab-sebab orang yang kena sihir, eh, kena gangguan tersebut dan intinya kita harus yakin Al-Qur'anlah solusinya. Semua Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَجِدُ الظَّالِمِينَ وَلَا يَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ya وَنُنَزِّلُ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ syifaun warahmah lil mu'minin. Kenapa? Dengan iman antum yang kuat, Quran itu makin mandep, makin landep, makin tajam. Makanya Ibnu Qayyim mengumpamakan Pak, Al-Quran itu seperti pisau yang tajam. Tergantung hati yang membaca, lengan yang ngiris, ini kuat tidak. Kalau pisaunya tajam, lengannya sehat, kuat, benda yang diiris pas, pasti. Eh kadang-kadang pisunya tajam lengeni setruk. Ya gini, hatinya setruk, hatinya sakit. Makanya tidak aneh ada orang yang rukyah malah diledek sama jin. Kenapa? Hati Anda sedang setruk, pisau yang sudah tajam ini nggak nggak mental karena Anda nggak bisa. Makanya Allah berfirman, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'idatum min rabbikum وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين cukup sekarang obat obat itu ada yang alami, ada yang syar'i, ada yang paduan antara alami dengan syar'i yaitu seperti sholat, ada gerakannya. Tapi di sana ada juga kesemuanya, ada ajwa. Dan di sini syaratnya orang yang berobat dengan ruqyah Al-Qur'an. Pertama orang yang meruqyah. Ya, orang yang meruqyah, perhatikan. Hendaknya ruqyah itu dengan kalamullah. Asma'ul husna, sifatnya Allah dan nama-nama Allah. Dan usahakan menggunakan bahasa Arab yang dipahami. Hendaknya tidak yakin ruqyah itu kecuali Allah yang menyembuhkan. Ini kemudian yang keempat tidak boleh dengan cara yang haram. Dan orang yang merukyah syaratnya satu, keyakinannya kuat. Iktiqatnya itu baik. Ahli sunnati wal jamaah. Ikhlas ketika membaca. Apalagi hanya nunggu opah. Ketika ngerukyah, aku nanti dapat berapa. Wah ini nggak nggak bisa. Tidak kholwat apalagi memegang perempuan. Makanya nggak mungkin Orang yang merukyah dengan memegang perempuan sembuh kecuali itu tipuan setan kepada antum. Waspada itu. Ya. Makanya usahakan laki rukyah laki, perempuan perempuan. Kalau laki ke perempuan, baca aja biasa, jangan megang. Dan hendaknya seorang yang sedang rukyah menjaga kebersihan jasmani rohaninya. Kemudian hendaknya dia juga sangat hati-hati dalam memegang rahasia Eh, karena mungkin ketika ngerukyah itu Pak, jinnya itu ngomong ternyata bongkar rahasia dan soheh. Ini suaminya tukang selingkuh, sehingga saya ganggu sekarang. Nah, ya kan? Bongkar Masya Allah. Dan benar, tanya. Iya memang benar mbak, suami tukang selingkuh. Iya mas, betul, Masya Allah. Jin memberitahu, tahu dia. Itu motornya yang pertama itu hasil korupsi. <laughs> itu. Jen ngomong. Tahu dia. Memberitahu Pak. ini tuh, Masya Allah. Makanya di sini harus pegang rahasia. Dan betul-betul dia tahu selah di dalam menganalisa penyakit gangguan. Jangan sembrono. Ini penyakit gangguan jasmani, rohani, jin atau apa. Kadang-kadang orang dengan mudah ini disantet orang, ini diganggu orang. Ternyata ain. Itu. Terus kemudian hadirin sekalian kita masuk ke sihir sekarang. Ya. Sedikit masalah di sihir kita akan ini kan eh, bahas tentang masalah dukun tadi tukang sihir ya. Intinya Islam itu enggak enggak mentolerir dukun, tukang orang pinter, paranormal, semuanya sama. Bahkan Rasulullah mengatakan man ata kahinan aw arrafan fasalu an syai'in la tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi dukun atau paranormal menanyakan sesuatu, salatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Apalagi kalau membenarkan kata Rasulullah man atakahinan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun membenarkan apa yang diucapkan maka telah kufur terhadap ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya juga sarankan kalau siapa yang sedang meruqyah tidak usah terlalu bertele-tele dialog sama jin. Yang penting keluar aja. Antum bacakan. Kalau dialog pun jangan sampai Masya Allah ngalahin dialog pakar politik. Lama, sampai setengah jam. Ngapain antum? Syariatnya adalah ruqyah, bukan dialog. Sampai nanyain yang enggak-enggak. Antum kerja enggak? <laughs> Jin yang ditanya, kerja enggak kamu? Dasar jin pengangguran. <laughs> Nah, dimaki dia. Enggak perlu, ya. Nah, ini hal-hal yang kaitannya dengan e, dialog. Terus kemudian saya sarankan orang yang terkena penyakit itu bisa berobat dengan minum zam-zam, zaitun. Zaitun caranya antum bisa rukyah dengan zam-zam, diminum atau diusap. Air hujan juga begitu, Masya Allah. Air hujan itu sangat bagus untuk rukyah karena Allah mengatakan apa? Wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Saya turunkan air langit itu penuh dengan berkah. Makanya muncul penelitian, wanita yang mandul bisa terapi dengan hujan-hujan sambil minum air hujan. Ya, tapi caranya ditadah. Jangan dari genteng, nanti teh kucing yang masuk. Repot, kagak sembuh, malah mules ya. Ya, sambil hujan-hujan ditadah diminum. Masya Allah. Dan sehat. Kalau ada orang kena hujan, terus masuk angin, batuk-batuk, itu saking bagusnya air, saking jeleknya badan antum. Sehingga perlu adaptasi caranya untuk ngilangin masuk angin, batuk. Jangan minum antangin, gampang. Minum air hujannya. Kalau antum habis kehujanan, ya kan ada reaksi tuh. Masuk angin, eh ternyata sembuhnya minum air hujannya. Gitu. Dan ajaibnya juga semua ikan kalau dicuci pakai air pasti amis. Tapi kalau air hujan enggak amis. Makanya hikmah di antara sekian hikmah turun hujan untuk menghilangkan bau anjirnya bumi. Amisnya bumi. Makanya habis hujan cering enak. Sehingga Pak kadang-kadang kalau kita di kampung awal hujan kan ada bau tanah itu. Subhanallah. Itu nggak akan bisa didapat dengan air manapun. Antum coba siram pakai air sumur, nggak muncul. Air hujan subhanallah. Makanya sampai ada wanita ngidam ngampu. Cari tanah yang bau itu. Itu. Itu juga musingin orang. Gitu, <laughs> gitu. Ngidam pakai gitu. Ngidamnya di Jakarta lagi. Aduh, nyari ke Jogja. Coba bayangin. Itu ada yang lucu lagi. Ngidam penasaran pengen ngelus botaknya tetangga. Kan repot itu. Jadi penasaran itu. Itu haram nanti ngelus-ngelus botak profesor lagi. Itu bahaya. Mandi, terus bebersih, mengundangkan minyak. Terutama minyak ini Pak, saya sarankan ada minyak misik kijang. Itu bagus sekali. ya Antum rukyah. Dan itu ternyata Masya Allah. Yang bagus, satu tola itu sampai 5 juta. Kemarin saya beli 5 juta satu tola segini. Itu untuk pengobatan. Itu ternyata bagus untuk menyeimbangkan detak jantung. Kalau antum jantungnya nggak bagus, antum tinggal hirup aja sering-sering. Atau kita rukyah, kita oh, oh ini orang yang kena kesurupan tersebut. Ya. Kemudian eh, menjaga sholat, berdoa, doa-doa yang manfaat, sabar ini semuanya bisa membantu antum untuk ruqyah Allah. Sihir sihir ini uh, samar artinya. Makanya dikatakan sihir karena mas, datangnya, masuknya, pengaruhnya samar. Nggak ada yang ngerti kapan. Dari mulai reaksi masuk nggak ketahuan. Dan yang ngirim siapa yang nggak, nggak ketahuan juga. Dan sihir adalah fakta. Dalilnya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah ijma para ulama di antaranya adalah firman Allah wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatinu ka, syayatina kafur yu'allimuna an-nasa sihra yaitu sihir. Dan sihir itu sejak zaman dahulu. Bahkan Nabi Nuh pun sudah dituduh oleh umatnya tukang sihir. Coba lihat. Jadi sihir itu bukan hanya pada zaman Nabi Sulaiman, bahkan sebelumnya, bahkan Nabi Nuh sudah dituduh kaumnya tukang sihir. Nah, cara menjaga antum dikir dan ta'awud. Dikir pagi, sore, setelah sholat baca ayat kursi. Terus kemudian ajwa. Antum kalau memang punya duit, makan ajwa setiap pagi tujuh butir, tujuh butir. Karena memang Masya Allah itu mahal, dan kurma ini mahal karena hadis. Ya, banyak barang-barang yang mahal karena hadis. Makanya banyak pengusaha yang kaya raya karena diuntungkan sama hadis. Contoh pengusaha habah sauda, pengusaha pengusaha madu. Makanya harus sekali-kali infak. Ya. Zakatnya dikeluarkan. Karena antum nggak membayar royalti ke Rasulullah kan? Ya. Iya termasuk pengusaha madu, ya kasih tuh tawonnya, ya <laughs> itu apa bunganya ditanam kayak antum jangan cuma nyedot tok tawon <laughs> sampai mengkis mengkis ambaane Senin Kemis nyeri madu antum kaya raya. Tuh, kasihan sama tawon. Kalau walimah antum kasih apa? Sumbangan juga walimahnya barangkali tawon walimah ya. <laughs> Itu. Antum jangan ngeruk untung tok. Ya. Kemudian cara untuk kalau sebelum kena tadi antisipasi dengan doa, zikir, haba sauda, madu macam-macam zaitun. Kalau sudah kena, caranya antum cari bendanya. Caranya bagaimana? Satu, caranya bisa saja lewat rukyah jin ngomong. Dan itu sering. Bendanya diletakkan di sini, di sini atau mimpi antum ditunjukkan oleh Allah lewat mimpi letaknya di sini. Atau antum dikasih Allah ilham perasaan firasat antum kayaknya di sini ternyata dibongkar betul. Itu cara untuk menemukan benda sihirnya. Kalau sudah ketemu antum rukyah, Ya, setelah dirukyah, kalau benda besi antum buang ke laut, ke bendungan atau ke sungai. Kalau <clears throat> berupa kayu kertas antum bakar kalau memang tidak menemukan lautan, sungai, antum kubur di tempat yang aman. Syukur-syukur habis dikubur ditanamin pondasi buat rumah aman. Nggak akan dicari oleh ini eh, pengikut-pengikut jin yaitu syait ini dukun. Ya cara yang terbaik itu dibuang ke lautan, dibuang ke sungai, kulon progo, dibuang mana bendungan, gajah mungkur. Udah, antum sambil naik uang ke tengah-tengah. Insya Allah nggak ada yang nyari ke situ. Terus kemudian menyembuhkan sihir dengan sihir serupa nggak boleh. Nah sekarang terakhir penyakit ain. Pak, ain saya ingin bacakan bahwa ain itu hak. Berdasarkan Al-Quran Allah berfirman. Kul a'udhu berbil falak min syarima khalaq sampai wa min syarri hasidin idha hasad karena ainnya. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Qalam, "Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra." Jadi pandangan orang kafir itu bisa menggelincirkan Nabi Muhammad karena ainnya. Ya. Yeah? Dan juga Rasulullah mengatakan al-ainu haqqun. Ain itu hak. Walau kana syai'un sabiqun bil qadar la sabaqathul ain. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahulukan takdir. Kalau seandainya, tapi nggak ada. Kalau seandainya ada sesuatu yang terjadi di luar takdir Pak, itu yang pertama adalah ain. Kalau seandainya, tapi nggak ada. Wa siltum kalau kamu diperintah untuk mandi mandilah. Ya. Terus kemudian singkat saja saya akan sebutkan kondisi-kondisi orang kena penyakit ain dan nanti cara pengobatannya, cara mandinya Biasanya orang itu suka gemeter mendadak. Kemudian tangannya sering basah. Lalu jantungnya sering mendadak apa? berdetak kencang. Kemudian sering pegel-pegel di sekitar kepala, ini apa namanya? leher. Terus kemudian sering lemes mendadak. Ya. Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Sathan. Nah, katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Wahadil ain innama tu'assiru biwasitatin nafsil khabisa. Ain ini berpengaruh karena perantaan jiwa yang buruk. Wahya bimanzilatil hayyah, dia itu seperti ular. Innama tu'assiru summuha, racunnya berpengaruh idza adot ketika gigit. Kalau ular itu nggak beracun, nggak ada masalah. Fa innama tatakayyab bi kifiyatil ghadab dan itu berpengaruh ketika marah. Makanya Pak, ular itu ketika matok kenceng sambil marah, maka semakin sakit dan bahaya. Makanya ular matok ketika diganggu sedang ngeram itu lebih keras patokannya karena dia marah. Makanya rata-rata ular yang sedang ngeram matok antum itu rata-rata mati. Karena bisanya berbahaya. Terus fatahdus fiha tilkal kifiyatus sumpatu asiru fil mal, mal, mal su' Warubama quyat hatta tu'asir bimujarradin nadhar. Bahkan saking dasarnya hanya sekedar memandang langsung mengenainya. <coughs> Wadhalika fi naw'in minha hatta yu'assir fi mujarradin nadhar fatat fatatmassu nadhar fatasqutul habl kama dhukira ذكر ذلك ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الابتر وذي bahkan hadirin sekalian Gedung aja bisa ambruk. Ya. Mobil bisa rusak. Bahkan bisa nggak jalan karena pandangan orang tersebut. Ini yang terjadi. Nah, saya kasih uh, contoh ya, uh, cara untuk menyembuhkan ain. Jadi hadirin sekalian, uh, saya hmm, kasih contoh air ya. Jadi kalau kita sudah positif dan kita menu, boleh menuduh orang yang kena ain. Kalau orang itu sudah tertuduh, dia ada sumber ain, maka kita suruh mandi. Ya. Terus kemudian kita siramkan nanti orang yang terkena sorotan matanya. Ya. Yang sakit, yang macam-macam. Caranya antum kasih cari ember, ya. Ember tersebut ketika mandi jangan nyentuh tanah. Dipegang oleh orang lain. Ya. Ini dari salafun soleh. Kemudian setelah itu kita kumur. Eh, kita basuh tangan dulu ya. Tapi semuanya basuhan ini jang, eh, airnya tetap kembali ke eh, ini ke bejana. Kemudian setelah itu kita kumur tiga kali. Kemudian kita basuh tangan kiri kita dengan tangan kanan, tangan kiri tangan kanan dengan tangan kiri. Kemudian siku kiri dengan ya, kemudian siku kanan. Sudah. Terus kemudian kita basuh muka kita. Sudah, semuanya semuanya masuk ke dalam bejana tersebut dan bejananya tidak boleh nyentuh air. Setelah itu kita siramkan orang yang kena air tersebut dari arah belakangnya ya kita siramkan insya Allah sembuh ya kita siram dengan embernya tersebut ini cara untuk mandi kalau orangnya tersebut sulit untuk disuruh untuk mandi seperti tadi maka katanya Syekh Abdul Aziz Sadhan yang paling penting cari bekas-bekasnya kopiahnya bajunya terutama kaos dalamnya kita pers Kenapa? Yang penting ada bekas badannya itu mengenai orang yang kena penyakit ain itu. Kalau tidak juga kita cari apa yang sering dipegang motornya berarti pegangannya. Ya. Atau apa? Bukanya pintu. Pastikan kalau dia masuk keluar pintu kan kita mandikan. Itu caranya. Yang penting intinya ada bekas-bekas badannya, keringat masuk ke air itu kemudian kita siramkan ke dia. Ini cara pengobatan ain wallahu a'lam bishawab.